السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدعوه على الدين كله وكفى بالله حكيما وكفى بالله عليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله naondenya ayah salah panda Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma astur aurat amin rauat Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza quri'al qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim al ayah Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salli ala Muhammad Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wa nafsu tadhulul jannata bis salam asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima dana. wa alimna ma yanfa'una wa jidna ilman yanfa'una rabbi jidni ilman warzuqni fahman saya teh sedih ngaji teh wirid ini entong ini entong ini entong ini entong karena komennya sudah melampaui 10 ribu kasus terakhir saya adalah kacaletot dan saya teh manusia tuh ngaji peting mah taradahharla lulus tanaga sesa Jawa ditopanan wae pamajikan kudu nerangkeun Quran nu sakitu jerona nya ugil-ugilan atuh nya nu kajamret weh ibarat ibu disuruh ngajul gedang nu luhur ajrug-ajrugan tapi ulah ngala ulah ngaleos langsung berpaling ah asem lain asem ibu tuh bisa ngalakna saya tuh udah nggak ada waktu membaca sudah nggak ada waktu buat keluarga terus ditekan video itu enam bulan yang lalu saat itu pun sudah ada yang menegur maka lalajana sing tamat gerak saya teh membantu kepolisian untuk bagaimana tidak banyak hoak mun bisa mati ayah hoak eh saya jadi korban hoak sing tamat gerak candi dihapus video nage artinya saya nggak lari orang polda minta alamat kan apa sok mata mama nama lebih aman saya di Polda tapi kan untuk ngaji kene Alhamdulillah sing jaranten amal soleh kasumpingan anak berarti ya ikhlas tidak melihat saya siapa satu kasus Nabi pernah didatangi seorang sahabat yang subhanallah sebelumnya ahli maksiat namanya nasuha Nabi kayana istilahnya taubatan nasuha syahdan terkisahkan Konon katanya nasuha ini ekstrim maksiatnya pemerkosa mayat bu. Jadi mun ayam mayat aww tiberang dikubur isa dibongkar dikitu dikitu kitulah ting dinaunkan. Ngan resah dengan maksiat, gelisah dengan maksiat, gunda gulana, melau risau galau. Datang dong ke Nabi jento. Ya Rasulullah, Apakah ketika dosa manusia itu sebanyak buih di lautan ada masih ada kesempatan untuk Allah ampuni dosa itu? Ya, karena Allah mah luas rahmatnya daripada murkanya kata Rasul teh. Eh Rasul teh naros di lekin Emang dosa kamu apa cina meski itu eh takdirna. Aku teh malu menerangkannya teh, makanya nanya itu dulu teh. Harapannya aku masih diberikan kesempatan untuk dimaafkan. Aku teh ya Rasulullah suka memperkosa mayat. Rasul rujit atuh ngabalir ya jelema tuh siate kaos eueuh nu hirup. Mun saya nabi na harita. Mayat we diperkosa. Akhirnya Nabi memalingkan muka saking jijik kali ya. Iya. Dah jelema ana basaru mislukum aku seperti kalian kata Nabi. Akhirnya dia tetap si Naswa ini mencari jawaban untuk ketenangan hatinya dan bertaubat. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk memberitahu Nasuha eh, apa Rasulullah melalui Jibril bahwa Nasuha sudah aku terima permohonan maafnya atau ampunan istighfarnya. Akhirnya Nabi menerima. Jadi bukan masalah sederhana memaafkan teh berat. Kenapa berat? Karena melupakan. Kenapa dia harus dimaafkan? Minta maaf berat, jauh lebih berat memaafkan maafkan. Saya mau tanya dulu nih, membeng di video kan apakah ibu memaafkan pernyataan salah saya ketika saya salah menyebut, saya salah menyatakan, memaafkan? Alhamdulillah, mina aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Tekudu lebaran wae. Ya. Maka saya tanya kasih Mama "Mah, bayi epi ngaji heula? Ngaji deui? Juk, epi mending maut di pengajian daripada maut ke ngomongkeun batur onya oh, oke ini tuh." Saya cuma berdua, tidak didampingi banyak orang karena Allah menemani saya insya Allah. Bersyukur atas nikmat umur, berbahagia atas nikmat sisa kuota usia. Awas jangan dipakai maksiat, tingkatkan taat. Life is never flat kuatnya. Hidup tidak pernah lulus. Saya bahagia sekali di like Abdul Somad, di like Felix Yao Artinya mereka faham, da Ustaz Evita jelema. Mohon maaf saya itu masantren saya teh kuliah teh pernah sekolah teh tamat apa atuh dah aku mah bubuk gorengan uyuhan oh, ayah di tengah ibu-ibu gelis ke merendah sayana gantengnya ya sebiasa weh. da lamun boleh memilih dimenangkan syariat teh dewi apa kabar nya lamun boleh memilih dimenangkan syariat mending jadi dukun ya dukun masa kali bener di darat tangan ustad mah sekali salah ditaringalkan Ingat kasus guru kita Agim? Padahal bener ayat dalilan buku karangana sabeca digubragen harapanana. Tapi kan terus weh. Dan bukan karena manusia berbuatnya. Luar biasa. Ini menerpa. Never flat. Nggak pernah lurus. Mungkin saya ngetrea pasti ketemu batuk. Pasti ketemu angin palsu. Jatuh dong. Tapi bangun weh. Saya kemarin buku terakhir. Tadi judulnya titik balik nyen titik kerbaliknya balik deh kaimah kan jadwal mulai berkurang sekarang mah kuningan batas semua Purwakarta tenan nah jadi bisa nyawa budak yang nyen budak deh. yang karunya ya teh doa si ani ternyata karena merasa dizolimi dengan jadwal yang padat nah Suri we si ani mah dengan kasus seperti ini aku diijabah katanya berarti kesepiannya maka tata rucingan kenapa spion dalam kendaraan tuh dua karena lamun hiji kesepion <laughs> makanya kudu boga batur ya sok didoakan uca nikah singgera narika. no hoyong haji jeng umroh gerak arangkat haji jeng umroh no boga hutang sing lalunas tapi tonga hutang nih. nu can boga imah sing baroga imah nu can boga kendaraan ke ngaji sing diberi kendaraan alus ku Allah ke ngaji sing bersih hatenya Allah teh merehate ke setiap jelema dan puncak kenikmatan surga kelak catat bukan hanya masuk surga jelas itu kenikmatan tapi bertemu wajah Allah yang menciptakan surga dunia dan seluruh kenikmatannya hoyong melong wajah Allah syaratnya catat hiji hati sing bersih saya tidak akan masuk neraka disebabkan cacian manusia. Saya tidak akan masuk surga disebabkan pujian manusia. Karena puji milik Allah, cacian milik manusia. Dan apa kepentingan mencaci? Mantap, cek Ustaz Jujun mah. Guys Ustaz siapkan baskom. Karena rima jelma nungewa ke orang. Sugan tadi jadi kehadian ke orang. Dan manusia mah tidak ada yang steril dari dosa ya. Dalilnya, dalilnya, dalilnya. Kulubnu Adam khotoun. Setiap manusia itu pembuat kesalahan. Lain jelema teu pernah nyian kesalahan mah. Saya tetap pergi November umroh cung nurek nilu gratis. Pulang pergi jalan kaki. Tapi syaratnya hiji. Cung itu bukan dosa di dia cung. Cung, cung. Aduh, mau ngacung berarti merasa bersih. Setiap anak Adam pembuat kesalahan. Kesalahan obatnya dibenarkan, lupa obatnya diingatkan. Saya banyak yang mengingatkan. Hari Senin saya dipanggil MUI untuk tabayun. Ustaz kenapa ngomong gitu? Ya saya datang hari Senin jam 10 ke RR Marta Dinata. Enggak, enggak mau lupa, Mau atuh dah. Apa atuh dah aku mah? Jelema. Ya. Makanya Alhamdulillah ibu sudah maafkan saya. Tadi nama TPD datangnya tapi harus menebus hutang ya. Ini udah, udah masuk wishlist jadwal saya kecuali yang mereka yang membatalkan nggak apa-apa. Jadi Allah dan sama Rasulnya masih dihargai sejelek-jeleknya pembuat kesalahan atau tawabun mereka yang mau kembali bertaubat beristighfar menyatakan minta maaf minta ampun kepada Allah karena mulut pun tidak serta merta kita yang menggerakkannya ya maka memetik arti menuai hikmah dari apapun yang terjadi, ada nggak manusia yang steril dari dosa? Punten, guru saya Aldi Hidayat dapat, Abdus Somad dapat, terakhir Hanan Ataki pun masih. Sekarang giliran saya kan Jumat gak ayah jadwal nak, ayah giliran na. Saya sekarang Jumatan di Wiyata Guna, saya tanya, masih boleh nggak saya datang? Tos Ustaz sepanduk, sepanduk tos naik, berarti nggak ada masalah saya datang. Jadi just the way you are slowly but sure kenda ujung nama maut nganu jadi masalah rek maut hati khotimah rek maut husnul khotimah yuk bersihkan hati yuk tong diajar Islam gak Ustad Epi Ustad Epi nangge diajar maca Quran nage gagegog kene sekolah nangge terjelas maka ada dua keutamaan bu catat awas ulah salah milih karena hidup adalah pilihan nuhiji diuji kukurang harta sangsara miskin tapi dia sabar nuhiji diuji ku benghar berkelebihan tapi dia syukur Ustaz anu bengharna kabelah dia nu miskinna kabelah dia dibalikan atuh nuhiji diberi ujian benghar sabar tapi manena bersyukur atas ujian kekayaannya itu nuhiji miskin tapi dia sabar dengan kemiskinannya itu pertanyaannya ulah salah jawab utama mana nu benghar syukur miskin sabar boleh masing-masing beda jawabannya dua duanya benar tapi ada seorang ulama nggak ngajawabnya beda boleh berbeda kata ulama yang ditanya persoalan itu jawabannya numulya yang utama manu takwa karena sabar pagawean jama takwa syukur pagawean jama takwa sok sing tarakwa ka Allah malam kemarin tegang banget bu hari apa ya saya verifikasi di Al-Huda tuh sebelumnya saya ngisi di BJB dulu masih penuh seperti ini berarti tidak goyah dengan hoak yang muncul saya menyatakan minta maaf kalau memang itu dianggap benar dan pengamanan ketat lalu setelah itu saya nunggu maghrib sampai isya ke jadwal berikutnya tegang ada ancaman pembunuhan karena menghina nabi bla bla bla bla saya bilang nyawa saya di tangan Allah sampai Ustadz Dudi juga turun omat oh, senaku dulu loba barudak nu maturan untuk Ustaz kan cita-cita anak maut di jalan Allah kalaupun harus wafat selama anak merasa anak ngaku salah mungkin Allah memaafkan tiba-tiba Haji Edwin turun ngesana nu turun datanglah FPI bikin bayun FPI akhirnya teruskan tong erun bising Bandung jadi sepi kajian ker hot-hotna ana dituar urangna nyatena naon dalobakeun ya ustad mah akhirnya kan ramai di komentar akhirnya saya selamat sampai jam 11 di Al-Huda masuk ke rumah masjid ibu saya mah masih boleh jalan nggak ya pi dengan kata-kata pi yang salah karena lagi jelema sok pi apa maksudnya tong sien sien mau Allah saya menyatakan kalau saya memang bersalah ya Allah menyengaja mengucapkan itu cabut nyawa saya malam ini juga Alhamdulillah sampai waktu duha ini bisa sholat duha kene saya masih berkesempatan dihadirkan di sini. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u daljan minkal jad. Kalau Allah berkehendak siapa yang mau menghalangi? Kalau Allah sudah tidak berkehendak siapa yang mau memprotes? Jadi setiap kita itu dalam genggaman siapa? Sing sabar ya, sing soleh ya capek mun hirup teh bener mun melak pare jadi jukut melak hade timbul butut sok ibu nyian goreng mah anu ngomongkeun danges goreng tapi mun ibu make cadar make hijab berpenampilan syar'i pasti teman lama bilang cie cie hijrah niye emang Nikita Mirjani anu ngomongkeun hijrahna aya weh curang teh sing sabar da jodoh mah moal ka mana ya nah jadi karena jodoh ya teh ya jadi kalem weh yang menenangkan saya kalau saya hari ini wafat masih mau memikirkan omongan orang banyak walaqad pulang ke Allah masing masing ya Allah terima kasih asbahna wa asbahal mulku lillah muntadimah hudang sare alhamdulillah ya Allah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin Nusu terima kasih masih diberikan kesempatan untuk hidup menikmati sisa kuota untuk lebih meningkatkan rasa takut dan taat. usiku wa nafsi Waktu saya mau verifikasi, saya tadinya mau pakai bahasa Arab aja. So Ustaz, verifikasi minta maaf. Saya rek ngomong kieu. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fajal mutakun. Geus Pasti zaman nanya, naon artina? Kayak diartikan salah. Jadi tidak selesai masalah, tapi saya mencoba Arif, mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Tapi ayah kan yang minta, wah cenocan bener minta maaf nak, terus minta maaf nu bener kuma Ya, maka sekali lagi ibu memaafkan saya. Sing tarik atuh bu ame asup tipi. Alhamdulillah dihapunten ya Allah, ku ibu-ibu muntah beres yang ibu-ibu abi berat di akhirat. Ke ibu-ibu teh si ustaz teh nu orang terbalik. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير وأبقى إنها naon ka dituna teh tuh geus balik deh macana ya surat ad itu nabi resah wahyu teh turun-turun bingung baluang kunaon ya Allah ngantep terus nabi teh salat jadi mun keresah teh salat ame jawaban Nabi teh diupahan ku Allah anjeun teh yatim teu boga sasaha indung bapa ge teu boga tapi anjeun nu ngajagana kami mentak sing nyaah ka budak yatim pesan pertama tah mun hayang kuat rangkul anak yatim eueun nu kuat mun eueun nu lemah saya sekali lagi mengungkapkan ibu baru ga budak mun buka budak hayang jajan wah kieu bapana keur gawe ku warung geus dipercaya nganyuk budak hayang jajan kumaha rasana sakit enak mun budak yatim yang jajan kasamen tanah cik atuh mikir bere itu belum seberapa kenapa harus sayang kepada yatim agama ini yatim nggak ada yang ngurus masing-masing sibuk dengan fikihnya sekali ngomong fikih salah rame agama teh yatim bu mun ibu-ibu teh pengajian mah coba saha nurek ngurus agama ya teh ngurus agama ya teh timureun negara batur ge kerennya Bandung lautan kajian ngajinya tiap jam ada aja dengan berbagai macam ustadznya yang frekuensinya sama rame wae pengajian di mana mana dah agama teh yatim urus kurang terlebih budak yatim nak, dah enak yatim mohon orang ningali budak yatim hayang jajan kasah mohon orang ningali budak yatim tanya diri orang mohon ingat ka indung bapak orang masih bisa nepungan nu araya keneh mah mohon yatim yang babaturanana inget ka inung bapana kumaha menahan air matanya tak sah si mamah terus datangan yatim doakan pak epinya sing ditutupan auratna Allahumma sur aurat wa amin rauat kalau ada yang menjelekkan saya saya diam nggak komen kenapa tenyahuan luwi goreng timaneh manehna tinu dipikanyaho kumaneh manehna maka saya kaupahan ku hadis riwayat Sayyidina Ali menantunya Nabi hayang nyaho balad nusanya nek soalnya nyian masalah atau ker anjeun masalah berapa yang menemanimu berarti itu nu tulus teningali urang saha tulus ya apa lagu tulus apa lagu tulus nuhis pamit judulnya munte ikhlas mah nu tulus wae pamit komo nu tulus eh sekali deui gerak apa lagu tulus pamit loba nu pamit enak karena senang orang itu di zona nyaman. Ini kaitannya dengan itu dan ini bla bla bla. Ya sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka memetik arti menuai hikmah mengurai makna pertanyaannya satu dari Al-Qur'an. aina tadhabun rekamarana gaya. Nepi kakarana kitu wedak. Coba ibu kalau pakai kosmetik diminum deh sebagian kosmetiknya biar cantiknya dari dalam juga yang membongot garulis ayah hati haridung cika tuh mikir tak itu wae kul kullu ya'malu ala syakilatih apa yang nampak pada muka itu gambaran hati seri geda beda amun hati tengilu mah seri koneng tenan lepas damang sadayana lempeng weh tong eleku tukang dawet tarawat tarawat begitu tulusnya nyake dagang lain ke jelemanya untuk tepayu tukang dawat etama subhanallah ya jadi la ilaha inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin biar tidak lelah yuk lillah yuk ka Allah Jangan belajar Islam dari manusia Islamnya. Karena ada kesalahan sedikit, Anda kecewa. Belajar Islam dari sumbernya. Punten kawarga Nahdlatul Ulama yang merasa tersinggung, saya sudah minta maaf karena masih ada yang nagih. Mana cina bab muludan? Saya suka hadir di pengajian muludan. Artinya saya pecinta Rasul. Cuman secara sederhana saya terus belajar pertanyaan nah, hari nabi pas jadi nabi jadi, pas, pas lahir jadi nabi boleh dong nanya encan ya berarti kalau memperingati hari lahir nabi berarti memperingati hari lahir sah Muhammad yang belum jadi nabi sederhananya jadi angkat jadi Nabi nabinya mah 23 tahun tapi kan jadi polemik karena ada yang tidak suka dengan pernyataan itu ini kan ilmiah ya tapi saya suka datang ke muludan, artinya saya tidak anti muludan. Cuman boleh dong bertanya ketika santri tidak paham, boleh. Tapi ngajawabna tong nafsu gitu. Nah, jadi dicarekan cek murid teh. Nah, kia. Ibu, dulu saya ngajar ngaji. Saya belajar ngaji, Bu. Mungkin ibu juga mengalami tepira alip-alipan, salah maca dicepret ke guru. Tapi saya nggak bilang ke orang tua, ngancerik balik teh orang tua nanyakan kunaon epi ceurik genek mah kan nih kunaon genek dicepret nah dicepret epi mah salah macam mana nu baong bijak berarti tapi mun kolot nanti bijak mana guruna tong ngaji kadinya sia nya kadangnya akhirnya menjerumuskan sekarang banyak terjadi sekolah di sekolah mahal guruna ngambak murina guruna ngaringkuk perbuatan tidak mengenakan saya tidak mengenakan kemarin kata-katanya kercape ngaji spontan tanaga sesa kita nafsirkan ayatnya nuka baca weh tafsirnya dirinya dolang fahada sebelummu aku dapati bingung dalam kurung nah Ibnu kasirman tersesat bukan saya menyatakan Nabi sesat tidituna sakit tuan galuh galau tuan lah geuleuh saya klik saya, uh, Ustadz Badru Jaman yang dari Salat mengartikannya sama Kurai Sihab mengartikannya sama tapi kenapa saya anu kareretna tapi nyanggul saya meren orang nu terkenal nak. nya resiko resiko makanya saya senyum aja ya sudah dak nu paling aman mah saya diambil ke ada, udah diam. tapi poda juga kan kooperatif kalem ya dan ditingali dina Instagram pro kontra ya sampai kelihatan akhlak asli nanti kumata saya barusan pagi-pagi bu karena ada kolam aman buat ram nggak bumi abdi Di loba lauk di balong teh hayang nyawa jumlah lauk tidinya sebiji, auran pakan wow kalah luar ketika saya menyatakan itu kelihatan kalah luar wah anjing gua bunuh lu panggil di jalan nih payahan ustad goblok ustad penjahat seri saya mah da urang mah kaupahan ku nabi ka nabi ge anu ngewaeun ka Allah aya teu nu ngewaeun aya mun usum salat teh salat keur ngewa ka Allah teh teh nya ngatak mun urang nepi ngewa wajar sekali ibu nyaman dengerin ceramah saya apa coba karena saya pakai baju endorse ibu dek ibu dek di ceramahan kuno dibuligir make cangcut tunggu wah tadi TSB jamaah non di eta cang cuti ya kan jadi riwul nyanges lah undur makola wala tandur mankola lihat apa yang dibicarakan bukan melihat siapa yang bicara nantinya anda kecewa setuju? maafkan saya saya masih diberikan kekuatan untuk bicara apa adanya bukan ada apanya dan adanya apa itu ya apa adanya apa adanya ada apanya adanya apa sok milih oke okay. beda pengertian bisa menurut ibu apa bisa arti bisa mampu cek saya mah racun tuh jadi riwe pajeng pajeng payung payung payu tuh nges dua artinya ya saya bawa huruf dari kayu yang sudah diukir huruf W huruf M tergantung dari sudut pandangnya angka genep cek ibu mah angka salapan genep di dia mah jadi ngaji itu tong kasa guru tong kasa ustad biar bijak papai kabeh gerak saya kemarin tuh menggunakan satu tafsir nu ayah harapun ternyata tafsir itu ribuan ya iyalah kalau dilihat dari sudut pandang yang lain mah contoh ibu osok ke Sumedang cung eh orang Sumedang di dia nyata orang Sumedang mun milih jok bus ahun tong nona gawir jadi ningali teh gawir weh iya cadas pangeran aduh piu nangan mun labu hati-hati paham maksudnya paham saya tuh harus belajar lagi maka tolabul ilmi paridotun kurang ngerasa jadi ustad urun ngaji mere pangajian meh tuluy maka baca lagi baca lagi baca lagi lebih arif dan bijaksana contoh deh sering saya contohkan di Cadas pangeran ke lebaran kemari cenah etage menurut riwayat percenahan ayah bus asup ke masjid eh, ayah bus asup ke jurang cek salah satu stasiun TV korbannya satu bis cek salah satu stasiun TV korbannya ngan duaan riwuh kan nu mana nu bener nyangga sedatangannya Ustadz Evina datang anak cadas pangeran anak mana bener dua-dua anak bener cek one ngan duaan cek RCTI ngan sabes ternyata dua-duanya bener sabes ngan duaan <laughs> eh nyah diseng mah nginum lah nginum lah stres catat bu Robi zidni ilman ya Allah ya Rabbku tambahkan ilmu kepadaku kan gitu artinya teh warjukni pahaman berikan rizki pemahaman warjukni pahaman rizki pemahaman menang ilmu itu pahaman riwe abdi itu temasa hantren uyuhan atu bet ngararonan tapi tidak cina ustad ustad tuh sok jujur amun kita kita, weh datu menang teu kan liu dihurahu ala dini kulih idaharkan saja mun a nya a mun b nya b tak eta nu mahal nama nu hesena mah kulil haqqa walau kana sampaikan yang hak kalaupun pahit cuman ujian untuk maju punten ya saha nabi nu teu diuji Ibrahim dibakar api pernah dengar kisah itu kunamruz tidak ada seorang yang sukses tanpa ujian Ibrahim dibakar api tutung tak oke okay. mun ibu hayang kuat diduruk sok baca Quran surat Ibrahim terus asupkan diri karena durukan insya Allah sakali deui kan kan ngaji bae we mun kesel balik weh. terus ieu sahanya Yusuf Yusuf Yusuf diasupkan karena Ayana kan jadi raja Berarti prosesnya itu dulu Terus sahanya Ayub, Ayub Waduh kulit Borok Ya Akhirnya kan kembali utuh Musa ditekan Fir'aun Ya Lamun Ustaz Epi diujina gak kia tuh canayana naon Tapi dah Allah mah tarakulem La takhuduhu sinatu wala naum sok minta dan semua juga punya kesalahan ini doa bu ketika ada aurat terbuka tong sok dibuka-buka Allahumma stur aurat sok stur aurat wa amin rawat saya berterima kasih kepada orang yang mengupload video itu semoga jadi kebaikan untuknya karena saya jadi terkenal sedunia gara-gara video itu berarti itu kudu mayar marketing nah sampai dengan video itu saya diundang ke Inggris dulu ada buku ayat-ayat setan rame sedunia nungarangna saya masih ingat saya ke Lutikene SD ngarangna Salman Rushdie orang itu masih ada di Inggris ternyata dia teh pembela Islam jelema ningali judul weh ternyata dalemannya teh sedang menghajar orang yang benci Islam karena membuat ayat-ayat yang serupa tapi bukan Islam tong disebut si'ah <laughs> tong disebut si'ah gibah nyaker nyerang eta tapi kan jelemana utuh tapi kayaknya ulama malah ini persoalan yang namanya dalam Islam catat tabayyun patabayyanu mun aya nanya mun aya naon teh tanya naon alasanana ibu ku naon gagaro ibu ku naon nginum ibu ku naon dahar sok sanajan aya nu garo-garo teu ateul berarti pura pu aya nu pura-pura dahar ngahargaan nu nawaranana anu pura-pura haus tah hirup mah ulah pura pu jujur eh hayang seri-seri hayang cerik-cerik nu bahaya mah hayang seri pura-pura ce jadi lebih kan itu ngaji ibu eh ngaji menerangkan nanti aduh sieun salah mah tuh maaf diterangkan diterangkan karena sieun salah sok baik salah mah ada jatahna jelema ngan mun salah istighfar ngaku salah soleh ngaku soleh salah tanu bahaya mah ngaku soleh urang teu pernah salah eta wae salah ngomong orang tuh pernah salah wae nggak sa salah saya teh salah kamarita teh maca tafsir nu lain macana nu saayana di dinya malah yang Ustaz Hadi beliau yang men menerjemahkannya juga dan beliau arti bahasa Arab malah tidak dimasalahkan akhirnya ya sudah Ustaz faham kalau begitu mah FPI lanjutkan Cita dah Aisyah mah urun teu naon ngaji mah mau urun di imah bieu ngaji heula Al-Kahfi ngeunah teh sagebraina nge duha muka al-kahfi jelema mah cek Allah teh resep debat memperdebatkan cangkang tenyaho si nama al-kahfi teh tiluan cenah tambah anjing anjingna hiji nucak cek saurang limaan tambah anjing anjingna hiji dina surat al-kahfi tingali karena wanu nyaho nu bener mah Al-Qur'an tujuh orang pemuda yang ditemani seekor teka asup anjing nama dalain pemuda anjing nama Mata baca surat Al-Kahfi hari Jumatnya biar lepas dari fitnah dajjal. Fitnah hirup teh ditinggal lima cangkangna. Hati-hati bunya tong entrep di mana wae. Ibu teh ahli ngaji tiba-tiba panggil jeung nu sok karaokean. Di mana ya? Kudu orang menang arisan, ngilu karaoke, mautna di tempat karaokean edek. Padahal ngajina minang Nah itu su'ul khotimah Hati-hati bergaul Hati-hati entrep di mana wae Orang melihat cangkangna boleh saya bercerita tentang hikmah? Boleh? Ini jarang diceritakan. Hiji mangsa, satu ketika, sometime, someday. Iya lalaki teh tarang ngomong, cool tapi kaset jika ngomong. Ayo gaweana teh, mun menang gajihan, dapat bayaran dari perusahaan, uangnya banyak nang, balanya minuman Orang pikir apa? Dia pemabuk. Jadi kalau dapat gaji, Bu, dia larinya ke toko minuman. Akhirnya apa? Orang pikir dia pemabuk. Terus membuka duit lebih, sok asup ke tempat hiburan. PL PL. Dikumpulkan ngobrol aja mana manehna. Orang pikir apa dia? Penjina. Maut dong, dia jelema aya kada luar sana. Pas maut teh we, we nu Noel mit amit kudu kubenci na jelemanya mit amit kudu nulungan si eta sampai wali kota turun tangan kunaon ieu di kota urang aya nu maot diarantep eh Pak Wali riwe eta jelema tukang minum tukang ka awewe geus ieu tugas urang minimal tong aya di dieu wow, wali kota ge can apalin eta saha jelema dibawa ka imahna histeris dong istrinya yang tercinta Kunaun bu bet histeris skill salah ibu teh tukang mabok tukang kawewe siapa yang lebih tahu daripada kalian aku istrinya maka kata nabi kalau ingin tahu karakter seseorang tanya istrinya mula laki karena popwe sagulung sagalang sagalang sadapur sasumur sakasur eta eh, tanya munangnya ho saya kata ani mun saya mah pasti alus omongan ti saya mah tanya nanti ani arulin ka imah gerajuk ayo sad epi kumaha sarena nya calawak lah dipoto halus teh istrinya dong yang ngebela uh, saya yang membesarkan hati saya istri saya kalem ya tenang saya maka tong nganyerikan hati aww, saru aja nganyerikan hati indung setuju karena perempuan adalah ibu-ibu buat anak kita dan ningali wajah istri saya kalem ya ya tenang saya teh tanyakan istrina nah istrinya histeris dong suamiku my sweetheart, my honey, bro. masyarakat jo, ibu mit amit ih, yang cerikan salah kinuk gitu. naon Tanya Tenyaho ibu, salaki ibu teh pemabuk, aku tahu tuh botol minuman aja loba. Ibu, suami ibu tuh penyuka perempuan dan penyuka tiang listrik ya orang emong ya, cina. Terus naon anak. Tahu nggak kalian? Dia beli minuman setiap bulan setiap dapat gajian. Minuman itu dibawa ke rumah tahajud manehna dicici-cicikan toilet minimal malam itu tidak banyak yang mabuk karena sebagian e, minumannya sudah dibeli minimal peting eta telu bating nu maksiat dengan dakwahnya yang tidak pakai mulut tingali koleksi botol minumanana sampai Pak Ridwan kami punya rumah botol ya nya uga kaitana sebetulnya mah Spicilakaeun deui we ya. Aduh. Bayar rekam rekam salamatul insan wahib dilisan oke lalu itu senang perempuan ketika perempuan itu dikumpulkan aku pun ikut menyaksikan itu minimal penting itu perempuan-perempuan tersebut tidak maksiat karena dikasih uang dikasih ceramah walaupun penampilannya candra rubah dakwah bukan merangkul bukan memukul menyayangi bukan menyayangi tak ayeuna iya kadengeun teh ku wali kota hari tateh mun kitu man cenah urang nu nyolatkeun oge akhirna kota itu menyolatkan dia jadi tong hayang dinilai ku jelema jelema mah lebay narsis otw duha padahal henteu hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus inna akramakum indallahi kokum banyak orang yang viral di langit tapi tidak viral di bumi keikhlasannya siga us Al-Qarni Salman Al Farisi dia pecinta ibu sampai Nabi pun cemburu karena e, Nabi lahir tidak punya ayah dan ibu sehingga tidak bisa berbuat baik berbakti seperti dua sahabat yang tadi. Terus ayah deinu ahli sedekah tanpa diketahui tukang beberes masjid. Ustaz Epi mah tuh hahaha dipoto-poto. Buat jadi nu ikhlas mah yang tidak kita kenal amalnya. Banyak di sini juga ahli tahajud kelihatan auranya aura kasbon So, jadi masih penting nggak? Maka tadi saya katakan wakafa billahi hakima, cukup Allah yang menghukumi. Wakafa billahi hasiba, cukup Allah yang menghisab. Wakafa billahi aliyya, cukup Allah yang jadi pemimpin. Wakafa billahi nasira, cukup Allah yang menolong. Wakafa billahi hadiyya, cukup Allah yang memberikan petunjuk. Wakafa billahi wakila cukup Allah yang jadi wakil eta eh, tadi dihitung-hitung nah Al-Qur'an ayat salapan yang merupakan wilayah Allah sakapeung orang sejarah di Allah mana haram mana bid'ah tah menjadi nu kasetrum masuk ke wilayah Allah sehingga kita seakan-akan lahir jadi yang paling benar benar merasa merasa benar pintar merasa merasa pintar lawana teh suci merasa merasa suci maka kata Allah Bu tolong ayatnya dicatat fala tujaku anfusahum jangan merasa bersih tidak ada manusia yang steril dari dosa punten hati-hati ke anak Ari Nabi Muhammad pernah berbuat salah pernah ketika umum maktum datang Nabi berharap nu teh mungkin pejabat mun ayeuna mah artis selebritis udah datang nololong tapi ikhlas datang teh jika emak-emak ngaji dua jam leader tisu subuh nges di dia itu teh ikhlas datang tiba-tiba saya na ilfil nah ini nini hungkul uh, artisan nah itu kan ujian nah, Nabi juga pernah dapat fenomena itu didatangi umum maktum anu jadi surat abasa wa anja ahul Nah Nabi mah dimaksum ditegur langsung eh teh genep bulan ditegurna telat dag ya artinya nabi pun manusia tapi diampuni bedana nabi dengan kita diberi wah wahyu tak eta nu jadi mulia nate ayo orang mah diberi wahyu maka nungguan naon nu datang ti nabi manya nabi sesat nabi mah dibimbing orang nu sering tersesat maka kudu mencintai na nabi Allahumma sholli ala Muhammad Ustaz dia teh asa ngacapruk ngaji teh balikeun deui rek kitu wae rek menghakimi orang wae yuk balik deh ke Allah kaya ayatna wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ar surat naon Ali Imran bersegeralah semuanya eh kepada ampunan Allah astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya eh teh kersa kerbatur batur kurang urang urang mah istighfaran batur Astagfirullahaladzim Siatnya juga bapak sia Munka budak Minyak tanah mahal Astagfirullahaladzim Gas naik astag Istighfar mah lain ke kenaikan harga Istighfar mah doa mun salat Astagfirullahaladzim Sing bener nempat kenana Ustad ayo tadi Ustad di awal Maca ayat naeta naon maksudna Fa'idha koro al-Qur'an faida kuri al-Qur'an lamun anjen maca Qur'an ngaji ngaji ngaji fasta'id billahi syaitanir tarana udah lah bising salah ngartikan jika kamari abdi teh meren teu tahu dari teh mata ngacapruk nah, nabi mah sombong dengan amalnya ketika nabi setelah salat apa yang nabi ucapkan Mun Nabi beres salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa yang Nabi ucapkan? astagfirullah lain alhamdulillah juga orang iroh ya alhamdulillah ngomongkan deh kan sholat tarawih ah mejongjong ngomong anak nggak gitu kan pesannya apa murid ngaji lindungkan diri kepada Allah karena itu pun masih ujian salah tafsir iwe ya, mun salat istighfar ulah sombongku ama amal perbuatan walaupun bentuknya iba ibadah karena akan ada satu ketika ibu dipertemukan di akhirat kelak di yaumil hisab orang amalnya banyak tapi bernasib seperti debu yang bertumpuk di atas batu yang kemudian tertiup angin capek gawe teka pakai di teke innamal amalu biniat hati-hati niat jadi amal teh badak bu jika kebulan udah ditiup angin lalu batu huh nyaris tak bersisa berarti rugi ya hendak mun amal yang selamat hati-hati niat dua cara maka murid ngaji tak mudahlah lamun ngesolat istighfar nabi tidak sombong dengan perbuatannya walaupun dia sekelas nak, nabi cerik ingat ke umatna banyak umatna nu diingat-ingat ngahina sama udah rindu ke raudoh teh yang mengucapkan salam assalamualaikum ya rasulullah kangen bu terlalu kalau epi nyebut nabi tersesat cerik pun tiap ngaliwat ke raudoh teh mun nabi ayah orang mau ngariung di dia rahmatan lil alamin izinkan saya mengangkat kemuliaan Nabi dalam satu sisi sikap Bu bejaan si bapak nusok ngimaman khususnya mun bapak ngesolat malik tukang Nabi teh anak jika gitu kalau imam besar sudah sholat malik tukang lain hayang kapuji sunnah nawe gitu jika ngesolat wajib pindah salat sunat pindah tempat supaya bumi jadi saksi mu nabi geus ngimaman malik tukang ame naon ame kabeh kacek kabeh mana nu datang nabi main kontrol sosial satu ketika nabi mempertanyakan mana budak nusok salat di ditu nusok mamawa manuk kabeh ge marawa manuk cenah lain manuk nu eta manuk di dieu nu jiga silimban kan rupa-rupa sahabat nabi teh Nabi bertanya dong, oh manukna wafat ya Rasulullah, manukna di mana? Belum bisa move on, sedih karena manukna maut, datangan pangmelikeun deui, ame ka masjid deui. Berarti Nabi mah merangkul. Terus Nabi ke nusuk belah itu di mana cenah eta taraka ciri geus maot ya Rasulullah, nah teu ngabejaan kami. Ah tuh lagi tukang sasapu masjid, mana mau angeunah sholat ya? Lamun teu disapuan ku si tunjukkan padaku cek nabi teh di mana kuburnya jika asep irama wae jika na asep irama ge nyokotna tina redaksi hadis eta artinya nabi kontrol tah pun ibu malika tukang ningali imam tong di debat lain hayang ningali ibu-ibu GR eta teh keur ngamalkeun sunah rasul nah kebiasaan nabi seperti itu nah di akhir hayat Nabi pun Nabi masih konsisten seperti itu mengesolat teh dalam keadaan demam usianya menjelang senja dan diuknage sakapung membari sholat karena badannya sudah gemuk maka ada dua posisi anu sujud tegedingan langsung kahanap dihanap langsung ngaluhur ayah nu jeda heula itu dua-duanya ada sunnahnya tergantung posisi tubuhnya oke sing bijak sing bijak tenang berat jadi ustad deh jangan jadi ustad berat biar aku aja ya nah nabi satu ketika memandang ke belakang tapi tenanyakan sesaha, cuman bertanya di siang aja saya hadir hari ini saya akan mengambil sunnah yang ini kalaulah selama aku mengajar kata Nabi berinteraksi bersosialisasi dengan mau para sahabatku sopan Nabi mah menyebut muridku dengan mau para sahabatku berarti oh guru oh murid pernah tuh ngadengnya satu riwayat Nabi ke muridna heh muridku cek muridna teh guru juga pilong kungfu nah, pernyataan Nabi itu juga ke kalaulah selama aku berinteraksi denganmu bersosialisasi berkegiatan belajar mengajar denganmu seperti hari ini aku manusia biasa innal insan mahalil khata yang tidak pernah lepas dari hilap dan lupa bising nu pernah kasih geng ka inggeng-inggeng ka gedag ka oyak oyag ka sebat ka sabit ka sabut ka sabet-sabet ka badug kobu ka citak mana, ka betrik ati ka cepret hate saatnya kalian membalas itu sekarang karena kalau aku wafat ini tidak beres ini hak adami yang harus selesai dan berat nus maut mah semen tahampura sebelum aku wafat pernahkah ada yang tersakiti olehku karena saat itu ayat Al-Maidah ayat 3 sudah turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridokan Islam sebagai agamamu. Raditu billah hirabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Siapa yang paling paham akan pernyataan Nabi yang ini. Abu Bakar Siddiq, kenapa dia dapat gelar Siddiq? Dia faham. Ya Nabi reka mana? Artinya Nabi lagi pamitan. Abu Bakar Siddiq menangis. Malong ke Abu Bakar kabeh. Nah mana curi? Eh mana itu apa? Ya Nabi kernaon. Ayat terakhir sudah turun. Turun ya ngomongnya seperti itu. Baru curi kabeh. Yang cerikan ha, yang cerikan lu curi. Kan orang yang curi sakabung sok terakhirnya. Nah saruri ah ngilu <laughs> hahaha. Bu, seri naon yang seri kenyu seri partisipasi atau mana Lanjutkan jangan kisahnya. Oke. Ketika Nabi menyatakan siapa yang mau membalas kesalahanku yang pernah aku lakukan kepada kalian? Kabe tuh dak geus ningali Abu Bakar eh ah ayah kesalahan saya tikma hampura we. Eh ayah nu no, iya ngahaja nangtung Rasul asli naya ya teteh kapan aku berbohong kata Nabi aku itu diamanahi sifat sidik harus jujur benar sok pernah dikumal aku kami bere jalan datanglah sahabat yang menunjukkan tangan itu namanya catat ukosah bere kabeh marolong ukosah cik atau ukosah maplumi we maphumi atau da nabi teh jelema tuh da nabi ge jelem buka kasaran saya mah ampura we entong cek nabi teh ame beres di akhirat moal dosa nu ieu tak saya tadi awal minta maaf apa yang dilakukan Ukosa? ya Rasulullah engkau pernah memukulku kau ingat itu ingat dan tidak hanya dengan tanganmu tapi kau memukulku dengan menggunakan tongkatmu Bilal ambil tongkat itu masih aku simpan baik-baik di rumah putriku Fatimah Bilal sigap nyokot tongkat eta kasaha ka rumah Fatimah Fatimah ini ada orang Sunda ada apa bila aku disuruh ayahmu mengambil tongkat di balik pintu rumahmu oh ini akan ada apa ikut aja biar tahu akan ada yang mengkisos ayahmu siapa sampai hati ayahku sedang sakit demam tinggi sampai hati karena ayahmu yang membuka kesempatan itu ikut saja biar tahu siapa orangnya ternyata ukosa Diberikanlah tongkat itu kepada Ukosa. Ini gentlenya Rasulullah gentleman. Rasulullah tidak cukup dengan ini. Tapi engkau memukul aku dalam keadaan saat itu aku tak berbaju. Aku ingin kau pun membuka baju. Saking sian aku akhirat Rasul nyage Nabi tersombong, dibuka bajunya. Terlihatlah kulitnya yang putih dan wangi lalu Okosah bersikap beda. Tongkatnya dilempar lalu dipeluk dengan ungkapan Ya Rasulullah Tak ada sedikit pun maksud untuk aku mempermalukanmu di hadapan para sahabatmu Aku hanya rindu Menyentuh kulit yang tidak ter pernah terpercik api neraka Aku rindu fisikmu ya Saking cintanya kepada Rasul Allahumma salli ala Muhammad Apa jaminan dari Nabi saat itu? Kau lihat sahabatmu yang kau pikir dia berbuat jelek Tapi dia mencintaiku lebih dari kalian satu ahli surga lagi kau lihat secara nyata hari ini Di cara mencintai itu dengan, boleh dengan cara yang berbeda ya mudah-mudahan semua terpahamkan dengan apa yang muncul hari ini bisa memetik arti menuai hikmah mengurai makna tidak ada manusia yang lepas dari sifat salah dan lupa kalau salah tolong dibenarkan kalau lupa tolong diingatkan mun ibu-ibunya ah abdi goengken abdi lamun abdi salah sekali lagi ya penekanan apakah ibu-ibu semua yang hadir di sini khususnya memaafkan kesalahan saya kemarin hari terima kasih karena itu pun amal soleh wasari'u ila magfirah bersegeralah kepada ampunan Allah wal kadhiminal tahan marah wal afina anin maafkan siapapun kesalahan manusia yang berbuat salah kepada kita innallaha yuhibbul muhsinin karena semuanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan maka memaafkan pun adalah kebaikan tafsir daripada ayat itu satu kisah lagi kan kebiasaan orang Arab seperti kita satu sisi suka punya pembantu ya namanya khodim pelayan jadi mun dunungan narek wudu teh bisa diakeun caina mangga dunungan wudu satu ketika takdir Allah berbicara lain bu si wadah cai teh ember pegat cacandana dak ningam suku agorowok dong dudungnya au matanya merah ari sia mun urang mah benar bosku jangan dulu marah karena ada ayat di Al-Qur'an wal kadhimin al jangan kau marah orang lagi marah dengan Al-Qur'an diam wal afina anin nas maafkan kesalahan manusia geus mana tong gawe di urang ta THR tah pesangon lalu innallaha yuhibbul muhsinin dan ini kebaikannya apa yang menjadi baik engkau untukku engkau aku bebaskan dari perbudakan itu jadi menang bati tinu nyian dunungan ambek ternyata dunungan takut sama Allah maka ulama yang sungguhnya adalah ulama yang takut kepada Allah dan saya sangat menakuti itu. Maka ibu-ibu bocoran saja kalau ingin sukses takut sama Allah. Usikum wa nafsi itakullah Ittaqullaha qatuqatih. Dengan sebenar-benarnya takut. Dua, sayangi orang tua. Tiga, sayangi yatim. Karena Allah menitipkan tiga hal itu kepada setiap kita supaya kita sukses dengan doa-doa mereka. Pagi ini saya masih ada doa ibu yang berpihak kepada saya karena saya kalau ada masalah tuh lihat wajah si mama mau anak mama di mandian mata mata mau Evi sana jangan melakpare pasti jadi jukut kan Evi teh yang mau di jalan Allah muncul Allah Evi salamet salamet makanya saya lenggang aja tenang maka kunciannya ridho Allah ada di ridho orang tua ibu sing ridho ya anaknya jadi siapapun jadi apapun ibu sing ridho ya saya pikir tidak harus ada tanya jawab karena ini aturan main sementara Ustaz Evi jangan menjawab pertanyaan apapun disingkat caletot di tina pertanyaan saya harus menemui MUI dulu apa Bu siap yuk berdoa yuk di waktu duha yang juara ini semoga Allah tutupi aurat kita Allah maafkan kesalahan pekat noda dan maksiat kita sebelum ini dan Allah kalaulah harus Ajal kita tiba hari ini. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallimu taslima. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya ghafurur rahim aghfir lana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalaulah tidak ada hidayah dari Engkau, Kalaulah tidak ada rahmat engkau Bagaimana mungkin hari ini kami bisa menghela nafas Menghirup kebesaranmu berupa nafas yang kami masih hela Terima kasih atas rahmat karunia dan ampunanmu hari ini ya Allah Engkau berikan kami kehidupan untuk kami lebih meningkatkan ketakwaan, pertaubatan supaya kami wafat dalam keadaan khusnul khatimah. Ampuni dosa kami yang terasa dan tidak terasa, sengaja dan tidak sengaja, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Allah mastur aurat. Siapapun yang hadir di sini tutupi auratnya ya Allah. Allah mastur aurat wa amin ra'uan. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah, jauhkan dari fitnah. Soleh-solehakan anak cucu keturunannya supaya orang tua kami mengangkat harkat, derajat dan martabatnya di hadapanmu kelak di surga yang kau janjikan. Ya Allah, kami manusia yang doif dan penuh salah, penuh kehilafan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Kalau engkau tidak ampuni kezaliman kami, niscaya kami termasuk yang merugi. Ampuni jikalau pikiran ini sering berburuk sangka, berburuk sangka, berkesimpulan salah terhadap apa yang kami lihat, kami dengar. Ampuni jikalau mata ini pernah memincingkan lirik mata sinis kepada kedua orang tua kami atau kepada siapapun sehingga mereka sakit dengan lirikan mata ini. Tapi engkau tidak butakan kami ya Allah. Ampuni jikalau mulut ini pernah mencaci, memaki, menyakiti, menghina, mencerca Ampuni ya Allah tapi engkau tidak gagukan dan bisukan mulut ini Ampuni jikalau tenggorokan ini pernah dilampui barang-barang yang haram ya Rob Ampuni jikalau tangan ini pernah berbuat nista salah dan serakah ya Allah Ampuni jikalau hati ini jarang kau gunakan untuk tempat dudukmu karena banyak kebendaan dalam hati ini yang menghalangi engkau betah duduk dalam hati kami ya Allah bersihkan hati ini ya Allah dari seluruh penyakit hati yang kau tidak ridhoi ya Allah ya Allah ampuni jikalau kaki yang kau anugerahkan ini Alhamdulillah masih bisa melangkah pernah kami gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak engkau ridhoi asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ladzina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampaikan rindu kami kepada rasul kami yang mengajarkan kami tenang dalam hidup karena kebenaran ajarannya ya rasul ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah kalaulah kami wafat hari ini di Jumat yang penuh berkah ini ajal kami tiba karena engkau yang maha menggenggam setiap diri kami wafatkan kami dalam husnul khatimah Wafatkan kami dalam keadaan selalu sedang memiliki wudhu Wafatkan kami dalam sujud Wafatkan kami dalam ruku Wafatkan kami dalam tilawah kitab sucimu Al-Quranmu Yang harus terus kami baca supaya hati kami lebih tenang menghadapi kenyataan Karena itu obat hati bagi kami Wafatkan kami dalam takbir Wafatkan kami ketika kami mendapatkan ridho kedua orang tua kami Ya Allah melihatkan kedua orang tua kami yang melahirkan kami kalau ada orang tua kami yang sedang sakit hati atau fisiknya hari ini cabut rasa sakit dan penyakit dari fisik dan batin mereka ya Allah muliakan keduanya rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah layak ya Allah hajikan dan umrohkan orang tua kami yang sudah punya niat haji dan umroh titipkan rezekinya kepada kami untuk kami membahagiakan mereka bertawab bersama keduanya ya Allah izinkan ridhoi kami untuk membahagiakan kedua hatinya ya Allah Terbayang hangat tangannya kami genggam bertawab berkeliling rumahmu. Lebaik Allahumma hajan, lebaik Allahumma umrotan. Ya Allah izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan bersama-sama beribadah dengan mereka. Ya Allah kalaulah ada orang tua kami yang sedang kena fitnah, diuji oleh anak-anaknya, soleh-solehakan anak yang dilahirkannya untuk menenangkan hati mereka, jadikan mereka kurota ayun. Ya Allah, Mungkin di antara kami ada orang tua yang sudah lebih dahulu mendahului kami. Mungkin kami anak-anaknya merindukan pelukan hangatnya seperti dulu. Sampaikan salam kami kepada keduanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Luaskan kuburnya, terangi barjahnya, bebaskan hisabnya, terima amalnya, ampuni dosanya, Pertemukan kelak kami di surga yang sama bersama keduanya Setelah kami berpisah karena ajaannya Izinkan kami memeluk lembut Keduanya kelak di surga yang kau janjikan Ya Allah peluklah lembut kedua orang tua kami di barjahnya Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Gopuro Rahim, Bagfir Siapapun yang berhajat hari ini ya Allah Apapun cita-cita, doa dan harapan dan hajatnya Semoga engkau penuhi dan ijabah Siapapun yang belum menikah Pertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha Siapapun yang sedang tenggelam dan terlilit hutang Ya Allah Lunasi dari sisimu rizki yang kau langsung datangkan untuknya Siapapun yang tenggelam dalam masalah Ya Allah Keluarkan dengan cara yang benar Rabbi adhilni mudkhala sidki wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni ladunka sultanan nasira ya Allah jauhkan kami dari seluruh fitnah yang menyesatkan kami ya Allah sebentar lagi kami akan diuji dengan memilih pemimpin hadirkan kepada kami pemimpin yang arif dan bijaksana berpihak kepada rakyatnya yang berharap pemimpin yang soleh dan soleha jauhkan kami dari fitnah yang menjadikan kami konflik berdebat berpecah berperang nauzubillahi min dalik ya Allah jadikan negara kami baldatun thayyibatun warubun gopur. ya Allah muliakan guru-guru yang mengenalkan kami kepada Allah jauhkan mereka dari fitnah jauhkan mereka dari musibah ya Allah tidak ada kami faham terhadap keberadaanmu kalau kami tidak diajarkan oleh guru-guru kami yang ikhlas mengajarkan agama kepada kami sehatkan seluruh para asatid yang mengajarkan agama dengan tulus dan ikhlas ya Allah ya Rahman ya Rahim ya gopur Rahim Ya Azizul Hakim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Rajak, Ya Karim, Ya Goni, Ya Mugni. Rabbana gfir lana dunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawafana mawa abrur. Rabbana atuzik kulubana ba'da idah dayita mahab lana miladun warahmah innaka antal wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Habi ahirati hasanah wa kina azab annar. Subhana rabbika rabbi ijati amassipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pependi atas nama pribadi dari hati nurani yang paling dalam. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Bisa jadi ajal saya tiba hari ini. Jangan tidak dimaafkan ini berat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.